Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah al I'tiqad yang syarah oleh Syekh al Fauzan asbahullah. Diperhatikan yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab memperhatikan. Kita masih berada pada pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sedikit seputar Dajjal. Nah, barakallahu fiik seputar apa? Dajjal. Nah, namun belum sempat kita baca secara seluruhnya. Kita lanjutkan halaman yang ke-173. Nah, barakallahu fiik Ya kan? Nah, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Misal khuruj dajjal seperti keluarnya dajjal. Seperti keluarnya apa? Dajjal. Disimak syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah Syekh Shalal Fauzan sumia dajjal dinamakan dajjal disimak dinamakan dajjal li'annahu kadzdzab Minat dajjal. Dinamakan dajjal kenapa? Dikarenakan kadzab, pendusta. Makanya kalau antum jumpai kitab Jarh wa para ulama terdahulu itu mereka kalau e, menilai atau menghukumi atau memfonis seorang perawi yang dhaif, yang suka dusta, kadang dijuluki dengan dajjal. Fulan bin fulan dajjal. ekstrim bukan ekstrim. Dajjal itu artinya kadzab artinya. Paham ya? Dia kata dajjal al-kadzib. Mafhum? Nah, makanya kalau kalau orang eh, barakallahu fix baru baca mungkin ilmu jarh ta'dil kelihatannya ekstrim, tapi kalau udah terbiasa baca bertahdibul kamal, eh, tahdibut tahdib atau takribut tahdib biasa. Fulan bin fulan kadzdzab, fulan bin fulan dhaifun min hadis, fulan bin bin fulan mungkarul hadis. Eh, fulan bin fulan dajjal. Bayangkan itu. Nah, nah kita dapat faedah di sini perhatikan sumnya dajjal li'annahu kadzdzabun min ad-dajjal Dinamakan dajjal karena dia pendusta dari kata dajjal wa huwa al-kadzib. Jadi maknanya sama ya. Dajjal artinya apa? Kadzab. Dari kata dajjal Wa sumiya bil masih. Kenapa dinamakan al-masih? Al-masih dajjal. Kemudian Isa ibnu Maryam al-masih. Sama-sama nah, al-masih tapi beda maknanya. Beda maknanya. Kita baca dulu yang al-masih dajjal. Nah, sumiya bil masih li'annahu yamsahul ard bisur'ah dinamakan al-masih karena dia menghapus bumi ini dengan cepat. Maksudnya menghapus bagaimana? Nah, barakallahu fi, maksudnya menghapus orang-orang yang taat, orang-orang yang nah beriman sehingga tertipu dengan apa? bujukan rayuan dajjal tersebut. Allahul musta'an. Yasiru fiha bisur'ah, maksudnya itu di samping dia menghapus bumi tersebut, berjalan di bumi dengan cepat. Berapa hari kemarin? 40 hari. Hari pertama seperti ini setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal. Wal Allahumma salim salim. Naam. Wa Masni masih ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan al-masih dajjal? Dinamakan masih disimak itu li'annahu mamsuhul ain a'war. Dikarenakan matanya rusak. Matanya buta sebelah, picak. Paham ya? Kalau antum melihat kamus Al-Munawir, picek gitu Paham ya? Nah, apa picak ya sama, picak-picak sama ya. Nah, matanya buta sebelah. Paham ya? Matanya buta sebelah. Wa yad'i annahu Allah, lihat ini. Wa yad'i annahu Allah azza wa jalla. Dan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia itu Allah. Mengaku-ngaku ya. Sedangkan apa? Wallahu jalla wa ala laisa bi'awar. Sedangkan Allah Taala itu tidak apa? Tidak buta sebelah. Jadi pahami? Wa maktubun baina 'ainaihi kafir dan tertulis di antara dua matanya, setengah-tengah sini ya prediksinya, tertulis kafir, tulisannya kafir. Paham ya? Nah, siapa yang bisa membaca dan melihatnya? Orang mukmin. Hanya orang mukmin saja. Makanya orang Yahud terkecoh, tertipu. Para wanita yang lemah pun juga ikutan itu. Karena karena pengikut Dajjal kebanyakan para wanita dan orang-orang Yahud. Nah, kita lihat sini, yaqra'uhu kullu ahad. Setiap orang bisa membacanya, orang mukmin. Mafhum orang mukmin sebutan riwayat itu bahasanya yang bisa baca adalah orang mukmin, orang kafir, orang-orang musyrikin atau yang semisalnya enggak bisa baca. Nah, karena apa? Terseret ikut apa? Ikut ombaknya dajjal wa'iyad billah. Fa dajjalun khabith. Yang mana dajjal tersebut dajjalun khabith wa huwa masih dalalah lihat ini. Nah, yang mana dajjal tersebut apa barakallahu fik masih dalalah yaitu yang menghapuskan na barakallahu fiik nam apa ini ini sambungannya ya seakan-akan terpisah tapi sambungannya penjelasan sebelumnya sehingga sambung perhatikan cara memahaminya fahuwa dajjalun khabith sedangkan dia yang picak matanya itu eh, yang matanya buta sebelah dan itu dajjalun khabith dajjal yang jelek dan jahat wahua wahua siapa wa huwa maksudnya Nah barakallahu fiik. Naam Isa ibnu Maryam. Masihud dalalah, menghapuskan kesesatan. Wa yunzilullah masihul hidayah dan Allah Taala turunkan orang yang menghapuskan. Paham ya? Nah barakallahu fiik, naam kesesatan tersebut dan juga apa? Naam menyebarkan hidayah. Siapa itu? Wahwa Isa ibnu Maryam. Paham ya? Naam, yaitu Isa ibnu Maryam. Sumia bil Masih Paham ya? Dinamakan dengan masjid kenapa? Bedanya apa? Li'annau yamsah 'alal marid fayushfa bi'idnillah. Lihat ini. Dikarenakan waktu itu Nabi Isa alaihissalam diberikan keutamaan mukjizah yang sangat besar yaitu mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Orang sakit diusap sama beliau langsung sembuh. Ini lihat ini. Dinamakan dengan masjid kenapa? Li'annau yamsah. Dikarenakan beliau mengusap 'alal marid, mengusap di atas orang yang sakit fayushfa bi'idnillah akhirnya langsung sembuh dengan seizin Allah taala. Subhanallah. Bimudarrati mayamsah 'alal marid yusfa bi'idznillah. Semata-mata cuma mengusap saja. Nabi Isa mengusap orang yang sakit diusap diraja yusfa bi'idznillah. Disembuhkan dengan seizin Allah taala. Itu diantara nama apa? Dinamakan Masih. Fal Masih Masihul Hidayah. Nah, paham ya? Jadi Al-Masih di Masihul Hidayah yaitu orang yang apa? Menyeru pada hidayah. Yaktul masihat Dalalah. Ini membunuh masihat Dalalah yaitu Dajjal. Jadi yang membunuh siapa ini Nabi Isa alaihissalam. Dan kita lewati kisahnya kemarin yang sedikit. Nah, barakallahu fiik. Cuplikannya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman barakallahu fiik ketika Imam Mahdi hendak menegakkan salat. Nah, kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam. Eh? Dari langit turun ditemani malaikat dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat tersebut. Paham ya? Turun di daerah Menara Putih Damaskus. Paham ya? Dan barakallahu fi. Kemudian salat bersama Imam Mahdi. Setelah selesai salat, begitu keluar dari masjid ternyata apa? Dajjal dan pasukan-pasukannya pengikut Dajjal dan nunggu di luar. Tapi mereka lari tunggang langgang, kocar-kacir orang muslim mengejarnya, dibunuh satu persatu. Kemudian mereka sembunyi di tembok, eh, sembunyi di pohon-pohon, semua pohon bicara semuanya. Paham ya? Ada satu pohon yang tidak bicara. Satu pohon yang tidak bicara. Pohon apa itu Hizam? Gharqad. Naam asan. Pohon Gharqad. Itu tidak mau bicara dia. Naam. Kemudian lari Dajjal. Dikejar oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sampai tempat namanya Babuluddin. Disitulah dibunuh oleh ya Nabi Isa alaihissalam. Kita baca perhatikan yatlubuhu wa yaqtuluhu bi lubbin ini garis ini faedah ini Nabi Isa AS mengejarnya dan membunuhnya di babi lubbin di Palestina di Palestina subhanallah lihat kisahnya ini al-lud apa itu al-luddu baldatun di Palestina lubbin itu nama tempat nama negeri di Palestina nama negeri di Palestina disimak itu ya biar nanti nggak bingung lut bin apa maksudnya itu nah barangkali di pintu masuk negeri Lut tersebut Luddin di Palestina ya. Naam. Fayaqtulahu huna, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal di sana. Tsumma innahu alaihi wassalam, setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihi salam yahkum bisyariatil Islam. Nah, berhukum dengan hukum syariat Islam. Berarti pengikut Nabi Muhammad, bukan Nabi baru. Jangan salah paham ya. Karena Rasulullah perhatikan alaihi wassalam telah mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada nabi lagi setelahku. Paham ya? Nah, tidak ada nabi lagi setelahku. Berarti setelah Rasulullah enggak ada nabi yang baru enggak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa pun turun di akhir zaman nanti bukan nabi yang baru, tapi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fi seperti itu. Jangan sampai salah paham ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal berhukum dengan hukum apa? Syariat Islam. Wa yaksur salib dan mematahkan, memecahkan salib-salib wayak khinzir dan membunuh nah barakallahu fik babi wayadul jizyah dan juga apa nah mengambil upeti atau pajak denda orang-orang kafir ambil upeti kan ya diambil pajak wayakum bil Islam syariat Muhammad SAW dan beliau berhukum dengan Islam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam fayakunu muttabi'an li Rasulillah SAW maka beliau nan barakallahu fi adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW wa hakiman bi syariati Rasulullah SAW dan berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah seputar Dajjal. Setelah itu selesai hari kiamat atau masih ada lagi tanda yang lain? Ada. Apa itu? Ya dan Ma'jud. Kita baca dikit, perhatikan. Nah barakallahu fi kata Al-Imam bin Qudamah di matan bagian atas itu wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salatu banyak fayaqtulah dah kata lewati tadi wa khuruju Ya'jud wa Ma'jud diperhatikan simak ini dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud na'am Allah musta'an nah sebagai apa keluarnya yang diancam itu manusia semua manusia selain kelompoknya Ya'jud Ma'jud dibunuh semuanya lalu diancam dibunuh semuanya makanya kisahnya sudah terjadi sudah ada Ya'juj Ma'juj. Kalau antum membaca kisahnya dalam surat apa? Al-Kahfi. Bagaimana penduduk kampung tersebut merasa resah dengan keberadaan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya apa? Ada dua gunung besar. Nah, waktu itu ada raja namanya Raja Dzulkarnain. Raja yang saleh, nah barakallahu fiik, diminta oleh masyarakat setempat untuk apa? Membikinkan benteng. Paham ya? Mengatakan tolong bikinan benteng untuk kita antara kita dan antara Ya'juj Ma'juj nanti akan kami gaji dikasih upah itu Rasulullah Qardan nggak mau paham ya beliau nggak mau beliau lebih memilih apa pemberian Allah Taala akhirnya dibikinkan paham ya kita lihat kisahnya dia tambah jelas qala al imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala setelah menyebutkan wa khurut ya majud dijelaskan di bawah itu qala asy-syekh Shalal Fauzan atabahullah ya'juju wa ma'judu qabilan min bani Adam. Ini faedah ini. Ya Ya'jud dan Ma'jud itu dua kabilah, dua marga, dua suku dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Enggak usah dipanjang lebarkan bentuknya kayak apa itu bukan bukan wewenang kita. Paham ya? Bukan kewajiban kita yang jelas kita yakini Ya'jud dan Ma'jud ada. Sudah ada belum? Sudah. Di mana? Di dalam benteng. Siapa yang bikin bentengnya? Raja Radadul Qarnain. Tepatnya di mana Allah Bentengnya sangat kuat sekali. Disebutkan dalam kisahnya itu setiap setiap harinya itu Ya'juj berusaha untuk melubangi. Tapi begitu dengar azan, paham ya? Nah, barakallahu fi, langsung pulang. Datang lagi dah, lubangnya tertutup lagi. Sampai nanti akhir zaman barakallahu fi, lubang itu pun apa akhirnya berhasil tembus. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya dihabisi yang kira-kira apa? Menentang dan juga tidak. Nah, barakallahu fi, nah, e, tidak apa tidak e, tidak tunduk. Bunuh semuanya. Nah, barakallahu fiik. Kecuali dua kabilah ini kita lihat sini. Ya, jumadzur qabilan min Bani Adam, qissatuhum madhkuratun fil Qur'an Karim. Ya, kisah mereka disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Surat apa? Surat Al-Kahfi, anda lihat sendiri. Wa dzalika annal al azim. Yang demikian itu bahwasanya waktu itu ada seorang raja yang besar. Al-Mu'min, raja yang Mu'min, dal Qarnain. Siapa kan ini raja dal Qarnain? Misalnya siapa yang bikin benteng Abdul Majud Dul Khuwaisirah gagal paham. Paham ya? Nah, sudah diulangi berkali-kali Dul Khuwaisirah. Keliru. Yang bikin benteng untuk Ya'jud Ma'jud Dul Qarnain. Dul Khuwaisirah itu pencetus apa? Pemikiran Khawarij. Duswaikoten yang hancurkan Ka'bah. Jadi antum punya faedah khusus itu. Yang dua, ah, dua, ah, ketiga. Dul Qarnain, Dul Dul Duswaikoten, Dul Khuwaisirah. Caranya kita kreatif, harus kalau faedah gitu, kalau nggak gitu kan lupa nanti siapa yang bikin benteng cuma masjid. Itu kota yang gagal paham. Paham ya? Nah, barakallahu kita kan ya. Nah, ada Dzul Qarnain, Dzul Khuwaisirah, Dzul kotain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi du Dzul Wajhain. iya untuk orang munafik dikenal Dzul Wajhain. Paham ya? Sebutkan dalam hadis itu apa? Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain Ya'tilah haula wa ya'tilah haula. Paham ya? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada musuh-musuh Allah dengan satu wajah, datang kepada kaum mukminin dengan wajah yang lain. Jadi, nah barakallahu fiik dikenal dengan dzul wajhain. Ada lagi enggak itu? Hah? eh, Ewa, dzu lagi. Jadi du, nah, cabangkan ini. Dunurain, Duswaikotain, Dul Khuwaisirah, eh? terus apa lagi? dulu Kornain, dan apa lagi tadi? dulu Wajhain. Itu faedah itu nanti yang dalam buka akan ketemu satu. Ada lagi zona. Nah, ada lagi dumalin. Dumalin dari munahu ya, dumalin du juga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu faedah. Jadi kalau orang harus faedah itu kreatif. Dalam artian kadang kalau lupa mudah lupa atau khawatir nanti hilang faedahnya, caranya tadi itu di bikin bagan atau skema mudah diingat insyaallah taala. Kita lihat sini perhatikan baik-baik. Yang waktu itu barakallahu fiik ada seorang raja yang agung. Nam mukmin namanya Dzulqarnain. Makkanahullah azza wa jalla Allah berikan kemapanan kepada Dzulqarnain tersebut fasara fi masyariqil ardi wa magharibiha yad'u ila islam wa ila tauhid ini. Maka beliau berjalan di muka bumi ini, barat dan timurnya, menyeru apa? Menyeru kepada Islam dan tauhid. Wa yujahidu fisabilillah dan jihad dengan Allah taala. Falamma balagha baina saddain lihat ini. Kemudian tatkala Dzulqarnain sampai di antara dua gunung Saddain dua gunung, wa huma jabalan aziman. Ketika sampai di antara dua gunung yang besar, wajada na man dunihima atau wajada min dunihima qauman dia ternyata apa? Raja Qarnain menjumpai barakallahu di bawah gunung tersebut ada sekelompok kaum yang kaum tersebut layak yakaduna yafqahuna kaulah Hampir-hampir nggak paham ucapan. Ya dimaksud ini nggak nggak paham ucapan. Wahum ya'jud wa makjud lihat ini. Yuhaddiduna al-bashariyah. Mereka-mereka ini siapa? yakjud ma'jud mengancam mengancam manusia. Qalu akhirnya mereka mengatakan ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkani ma makkani fihi rabbi khair artinya perhatikan mereka berkata wahai dzul qarnain sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi Apakah nam apakah perlu? Eh, apakah engkau mau kami jadikan upah untukmu dengan catatan apa engkau menjadikan antara kami dan antara mereka saddan wa oh, saddan benteng. Lihat ini tawarannya. Digaji, kasih upah. Bikin benteng diupah kita gitu, kasih upah. Apa kata Raja Dzulkarnain? kala ma makkanni rabbi ma makkanni fihi rabbi khair. Mengatakan Nah, apa-apa yang Allah berikan kepadaku dari Rabbku itu lebih baik. Maksudnya beliau nggak mau dikasih upah. Bantu mau, tapi kasih upah nggak mau. Lihat ini. Farafadha an ya'khudha minhum syai'an yakni. Maka raja Qarnain menolak Rafadha menolak. Menolak atau mengambil sedikit pun dari mereka. Enggak mau, enggak usah ngasih apa-apa, enggak usah berikan upah. Wa akhbara annahu indahu ma yakfi mimma a'tahu Allah azza wa jalla. Lihat ini. Dan raja Qarnain mengkabarkan bahwasanya Nah, di sisinya telah mendapatkan apa yang Allah berikan na barakallahu fi kepadanya dan cukup. Eh, Allahu indahu ma yakfi, maksudnya dia memiliki sesuatu yang cukup dari apa-apa yang telah berikan kepadanya. Summa talaba minhum an yuh Nam, an yuhdiru lahul mawat wal asya. Penting ini. Kemudian ada Qarnain meminta kepada mereka agar mendatangkan yuhdiru mendatangkan untuk Rajatul Qarnain mawat apa mawat bahan. Mawat adalah bahan wal asya dan beberapa perkara kan bikin benteng perlu bahan gitu loh. Paham ya? Nah, di antaranya besi. Faqama wa bana. Kemudian beliau pun mulai mengerjakan dan membangun hadas sadd azim. Itu membangun hadas sadd azim yaitu apa? Benteng yang besar ini. Sawa baina saddafain ai bainal jabalain. Sama, diratakan antara dua gunung ini, Dua gunung nah, sebenteng, benteng, bentengnya sama, rata. Jadi tinggi. Diratakan setinggi gunung tadi itu. Jadi pahami ya? Naam. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini wa ja'alahu saddan 'aziman amlas la ahad yastati an yukhriqahu lihat ini. Nah, kemudian beliau menjadikan benteng yang besar, yang halus, enggak ada seorang pun yang mampu untuk melobanginya, Enggak mampu. Karena apa? Karena nah disebutkan dalam kisahnya itu kan apa? Besi yang dilebur jadi besi yang nah barakallahu intinya itu leburan besi. Ya. Nah, jadi nggak sembarangan nih, benar-benar kuat sekali. Wala hadun yastati an yudhirah ay yarqa alaih. Dan nggak ada seorang pun yang mampu untuk naik ke atas. nggak ada. Halus, licin, nggak ada orang yang mampu untuk apa? Melubanginya, nggak ada juga yang mampu untuk naik ke atasnya. Fasar hadha saddu min ni'amillahi azza wa jalla maka menjadilah benteng tersebut merupakan nikmat Allah taala al bashariyah manusia Kalau Abdul dzulqarnain berkata dzulqarnain lihat ini padahal kuatnya luar biasa beliau tawaduknya lihat ada rahmatum min rabbi ini adalah kasih sayang rahmat dari Rabbku nah kita lihat akhir zaman bagaimana lakin di akhir zaman ya kumun binak hadasat. akan tapi nanti di akhir zaman mereka siapa mereka ini yajud dan Ma'juj mereka apa barakallahu fiik. Nah, mereka berdiri merusak benteng tersebut. Paham ya? Nah, merusak benteng tersebut. Jadi dipahami ya? Awal mulanya enggak bisa, di akhir zaman itu bisa. Karena qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah taala, "Famastata'u an yadharu, Mereka enggak mampu untuk apa? Naik di atasnya. Wa mastata'u lahu nakba. Lakin di akhir zaman, lihat ini. Akan tetapi Eh, waktu itu mereka nggak mampu untuk naik di atas dan nggak mampu untuk melobangi. Akan tapi di akhir zaman, di akhir zaman, yukadirhumullah ala nakdi Allah takdirkan mereka bisa melobangi dan bahkan bisa menghancurkannya. Faida jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Perhatikan ini. Dan apabila maka apabila telah datang janji Rabbku, Allah telah jadikan hancur semua tadi jangkanya ini hancur nah bentengnya tadi barakallahu fiik na'am kemudian apa kata Allah taala wa kana wa'du rabbi haqqan dan sesungguhnya dan sungguh janji Rabbku itu benar wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamudu fi ba'dnya kemudian kami tinggalkan kami biarkan sebagian mereka nah barakallahu fiik keluar menguasai sebagian yang lainnya keluar nanti tidak sana paham ya keluar dan benteng yang sekuat itu nah barakallahu fiik bisa dilubangi dan akhirnya apa hancur dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna ala ahli al-ard mereka keluar, nah keluar di muka bumi. Yahsul wa yasul minhum minal fasad wa sabqud dima lihat ini. Dan terjadi dari mereka ya di masjid ini kerusakan dan bertumpahnya darah. Wasyurur terjadi kerusakan Mala ya'lamuhu illallah yang kerusakan tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Mimma jaa wasfuhu fil ahadits dari apa-apa yang telah datang persifatannya dalam hadis-hadis wal bashar la yastati'una muqawamatahum ini wal bashar la yastati'una muqawamatahum dan manusia tidak mampu menghadapi mereka muqawamah itu menghadapi tidak mampu menghadapi mereka yang terakhir perhatikan summa innallaha yab'atsu kemudian setelah itu kisahnya ternyata ini enggak lengkap tapi enggak masalah nah barakallahu fi karena Ketika terjadi kejadian tersebut Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup, kemudian karena kewalahan naik ke Bukit Tur. Am ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sambungan kisahnya. Ada sombongnya mereka setelah dihantam semua orang-orang di muka bumi ini, langsung mereka apa? Melihat ke arah langit. Nah, melepaskan anak panah ke arah langit. Jebret Paham ya? Nah, anak panah tadi itu Allah telah berikan ujian turun membawa darah. Paham ya? Jadi pahami anak panah tadi itu dipanahkan ke atas, kemudian turun ada darahnya. Langsung kata mereka, "Khalas." Sudah selesai yang penduduk langit. Penduduk dunia selesai, tinggalin di langit. Panahkan ke atas, anak panahnya turun membawa darah. Paham ya? Allah taala uji dengan apa? Namun seperti itu akhirnya mereka udah salah selesai dah yang di langit sudah selesai. Sombong luar biasa. Nabi Isa alaihissalam salam kewalahan. nggak bisa mengatasinya, naik ke atas gunung. Paham ya? Nah, bukit atau bukit tur, kemudian berdoa akhirnya apa? Nah ini akhirnya. Summa innallaha yab'atsu maradan yusibuhum fi a'naqihim. Kemudian Allah Taala mengutus penyakit yang menimpa mereka di leher-leher mereka, lihat, leher-leher mereka. Wahwa huwa an-naghf, yaitu semata apa? Sematan cacing yang ada di apa? leher-leher mereka fi a'naqihim. Fayamutun jami'an. Mereka semuanya mati langsung semuanya, mereka semuanya. Sampai sampai sebutan riwayat tidak ada sedengkal sedengkal bumi ini, sedengkal ini melainkan ada melainkan ada ya'jum ma'jum. Jadi saking banyaknya itu tidak ada tempat sedengkal aja melainkan ada ya'jum ma'jum itu. Subhanallah ngeri. Kita lihat sini wa inam al muslimun minhum akhirnya kaum muslimun istirahat tenang dari gangguan mereka wa taqulu dawabul ard akhirnya apa nah binatang-binatang enam bumi, eh, binatang-binatang bumi memakan apa? Min asami memakan jasad jasad yang termasuk dari itu. Hatta tasman wa tashkur. Sampai binatang tersebut apa? Berterima kasih dan apa? Gemuk. Kenapa makan makan apa ya termasuk dari itu? Fahadi ayatun 'idham. Maka inilah tanda-tanda yang besar wa alamatun kibar dan tanda-tanda yang besar min alamat alamatis sah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ayo. Setelah itu berarti apa? Setelah yatul maksud apa berarti yang terakhir Abdurrahman? Rih. Itu angin yang sangat halus sekali. Setelah musutra, setiap orang mukmin yang terkena angin, angin tersebut wafat seketika tinggal orang-orang jahat. Nah, di saat itulah tegak hari kiamat. Allahumma salim salim nasallaha as-salamatu afiyah walhamdulillah rabbil alamin.